Kita selesai dari pembahasan bab minasyirki lubsul halqah wal khayt wa nahwihima li raf'il bala au daf'ih. Di antara bentuk kesyirikan adalah memakai gelang atau benang yang dan selainnya untuk mengangkat bala menghilangkan bala atau menolak bala Kita masuk pada bab yang berikutnya Qala al-muallifu rahimahullahu taala babun ma jaa fir ruqa wat tamaim bab tentang apa-apa yang datang nasnya pada permasalahan ar-ruqa jamak dari ruqyah wat tamaim jamak dari at-tamimah yaitu dalil-dalil yang berkaitan tentang rukyah dan at-tamimah atau jimat. Ya. kala Syekh Muhammad bin Saleh al usaymin rahimahullahu taala لم يذكر المؤلف أن هذا الباب من الشرك لأن الحكم فيه يختلف عن حكم لبس, الحلقة والخيط ولهذا جزم المؤلف في الباب الأول أنها من الشرك بدون استثناء amma hadzal bab falam yadhkur annaha syirkun li anna minar ruqa ma laysa bi syirkin walihada qala babu babun ma jaa fi ruqa wat tamaim Al-Mu'allif tidak menyebutkan pada bab ini termasuk dari perkara kesyirikan yaitu termasuk dari perkara kesyirikan adalah ruqyah dan jimat-jimat tapi beliau menyebutkan secara umum ya apa-apa yang datang tentang perkara ruqyah dan jimat-jimat kenapa demikian Tuan anak-anak itu tolong ditertibkan dibiasakan kalau bisa mereka hadir majelis. Ya. Biar terbiasa dengan kebaikan. Karena hukum ya yang berkaitan dengan eh, rukyah dan tamimah berbeda dengan hukum yang berkaitan dengan memakai gelang atau benang eh, apalagi dengan tujuan yang telah dijelaskan untuk menghilangkan bala atau menolak bala ya kita akan dapatkan bahwasanya nanti dari rukyah ada yang rukyah yang diharamkan ada yang rukyah yang disyariatkan Begitu juga pada perkara tamimah kita sudah sudah pernah sempat singgung ya bagaimana kalau yang digantung itu adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, ini pembahasannya di bab ini. Nah, di situ terjadi perbedaan pendapat. Ya, kenapa kok terjadi perbedaan pendapat? Karena ayatul Quran laisa makhluk Ya, bukan makhluk. Ya, Al-Qur'an min kalamillah. Ya, laisa bimakhluk. Karena itu di situ ada perbedaan. Hanya saja kita lihat mana yang rajih nanti ya indal ulama. Walihada jazam al muallifu fi fil babil awal annaha minasyirk bidun istisna. Karena itu al muallif ya menjazamkan ya, memastikan bahwasanya pada bab yang pertama yaitu menggunakan gelang atau benang untuk menolak bala atau mengangkat bala ini termasuk kesyirikan tanpa ada pengecualian. Adapun bab ini beliau tidak menyebutkan hukumnya secara langsung bahwasanya ini adalah kesyirikan karena ada tafsirnya nanti. Karena di antara rukyah ada yang tidak termasuk dari kesyirikan dan kita akan sebutkan ya kapan ruqyah tersebut tidak termasuk dari kesyirikan. Walihada qala babu majaa fir ruqa tamaim. Karena itu beliau mengatakan bab majaa fir ruqa tamaim, tidak mengatakan minasyirki ar ruqa tamaim, tidak. Qauluhu ar ruqa jam'u ruqyah wahia al-qira'ah fayuqal raqa alaihi bil alif min qira'ah wa raqiya alaihi bil ya al su'ud Perkataan beliau ar-ruqa adalah jamak dari ruqyah yaitu al-qiraah. Ya, membaca rukyah itu membacakan sesuatu ya kepada yang lainnya. Ya. Kalau istilah kita rukyah. Ya, istilah dukunnya apa? Jampi. Ya. Eh, itu jampi. Kalau dia bilang rukyah secara bahasa ya benar-benar saja. Tapi masalahnya ketika seorang misalnya dukun atau selain dukun, bukan dukun saja dia menjampi-jampi ya entah apa yang dibacanya ya kalau dikatakan secara bahasa itu rukyah rukyah karena dia membacakan sesuatu ya tapi ini yang kita bahas ini yang seperti ini boleh atau tidak yang seperti ini apa syarat rukyah itu diperbolehkan nah, kita akan bahas Fayuqal raka alaihi bil alih minal qiraah. Ya. Wa raqiya alaihi bil ya minas su'ud. Su'ud naik. Ya. Raqiya yar yar yarqa. Ya, raqiya yarqa itu naik. Kalau raka yarqi itu membaca. Kalau tidak salah demikian. Qauluhu at-tamaim jam'u tamimah. Tamaim jam'u tamimah, jamak dari tamimah. Wasumiyat tamimatan li'annahum yarawnahu yarawna annahu yatimmu biha daful ain. Ya, kenapa kenapa dikatakan tamimah? Karena mereka menganggap bahwasanya ya dengan tamimah ini akan sempurna penolakan terhadap al-ain, penyakit ain. Ya, ini pembahasan kita. Qala rahimahullahu taala fi sahih an Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu taala anhu annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi fa arsala rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin au kiladatun illa quti'at fi sahih ya kalau disebutkan as-sahih berarti riwayat siapa? ya biasanya kalau disebutkan fis sahih itu yaitu sahihul bukhari ya kalau sahih muslim sebutkan sahih muslim tapi ya tergantung penulisnya ya makanya tetap kembali dicek di sini di sini fis sahih ya ternyata disebutkan takliknya rawahul bukhari wa muslim an abi basir al ansari radhiyallahu taala anhu dari Abi Basir Al Ansari radhiyallahu taala anhu. Bifathi awalihi wa kasril mu'jamah Yaitu Baknya difathahkan Al-mu'jamah yaitu yang e, Bertitik Sin bertitik Sya yaitu sin. Bashir Kila ismuhu Qais bin Ubaid Qala Ibn Sa'ad Wa qala Ibn Abdul Bar La yukaf lahu ala ismin sahih Wa huwa sahabiyun al khandaq Wa mata ba'da sitin Wa, wa yukal innahu jawazal mi'ah ya, ya. Ada yang mengatakan namanya adalah Qais bin Ubaid Ya Katakan Alim Sa'ad Dikatakan oleh Ibn Abdul Bar bahwasanya tidak didapatkan nama yang sahih. Ya, wahwa sahabi dan beliau adalah seorang sahabi ya syahid al khandak ya, ikut perang al khandak dan beliau wafat eh, ba'da sitin yaitu ba'da setelah berumur lebih daripada 60 tahun annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebagian safarnya. Ya. Fa arsala rasulan yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus utusannya. Fa arsala rasulan Qauluhu fa arsala rasulan ini anda baca dari Fathul Majid. Huwa Zaid ibn Haritha. Rawa dzalika al-Harith ibn Abi Usamah fi musnadih qalahul hafid Yaitu yang beliau utus adalah Zaid ibn Harithah. An la yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin au kiladatun illa kutiat ya janganlah terdapat pada pada raqabah yaitu leher leher unta kiladatun min watarin kiladah kalung dari al-watar ya wahidu autaril qaus tali busur ya Gak ada terjemahannya jangan-jangan nggak terjemahin lagi tali busur baik Taib. Wa kana ahlul jahiliyah idza ikhlau laqal watar abdaluhu bi ghairihi. Wa qalladu bihi dawab wa i'tiqadan minhum annahu yadfa an dabbah al-ain. Ya, intinya bahwasanya eh, digantung adalah untuk mencegah eh, al-bair atau ad-dawab hewan tunggangan itu terkena ain Taib. Janganlah ya ada unta yang di lehernya masih ada kiladah min watar. Au kiladah. Ini ada dua ada e, rawi yang syak yang ragu apakah kiladah min watar atau kiladah. Ya. Tapi wallahu taala alam apa yang menjadi maksud? Apakah itu kiladah ya kalung yang berasal dari tali busur atau selainnya tapi dengan maksud ya dan iktikad keyakinan bahwasanya di situ bisa untuk mengangkat bala atau mencegah bala ini termasuk dari dari larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya illa kutiat kecuali harus di ya diputuskan dilepaskan ya Kenapa? Karena kembali kepada pembahasan kita sebelumnya bahwasanya itu bukanlah sebab la e, bukan sebab syar'i wala sebab qadari Coba kita baca kalamnya saya salah. فوزان قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان المعنى الإجمالي الإجمالي للحديث mana global dari hadis. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ba'atha fi ba'di asfarihi man yunadi fin nasi bi izalatil qala'id allati fi riqabil ibil allati yuradu biha daf'ul ain wa daf'ul afat lianna dhalika minasyirki alladhi tajibu izalatuhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beliau mengutus pada sebagian safar beliau seseorang yang ya uh, yunadi finnas ya uh, yang menyeru di tengah-tengah manusia untuk menghilangkan ya alqalaid kalung-kalung menanggalkan kalung-kalung yang ada di leher-leher unta yang dimaksudkan dengannya untuk ya, mencegah ain atau selainnya dari al-afat ya ya dari musibah dari penyakit-penyakit yang lainnya karena yang demikian itu termasuk kesyirikan yang wajib untuk dihilangkan apakah termasuk syirik akbar atau syirik asgar kembali kepada tafsil yang sudah lewat ya kalau dia berkeyakinan bahwasanya ya al-qalaid atau al-kiladah ini adalah sebab ya dan yang menghilangkan atau yang menolak bala adalah Allah Subhanahu wa taala termasuk syirik asgor Kenapa termasuk syirik asgor Karena dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab. Ya, bukan sebab syar'i, bukan sebab kauni qadari, sebagai sebab. Nah, ini kaidahnya ja'lu ma laisa bisababin sababan syirkun asghar. Ya, tapi kalau dia berkeyakinan bahwasanya kalungnya tersebut ya, apakah dari tali busur atau yang selainnya ya, itu yang bisa menyembuhkan dengan sendirinya atau mengangkat balak dengan sendirinya, menolak balak dengan sendirinya. Ya, masuk kepada asyir al-akbar oh ya. pada perkara rububiyah karena dia berkeyakinan ada yang bermanfaat ya dan ber, menghilangkan mandarat selain Allah juga pada perkara uluhiyah ketika hatinya tergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. kalau munasabatul hadis dilbab apa kaitan antara hadis dengan bab? Min haitsu innahu yadullu ala anna taqlidal ibil wa nahwiha al autar wa ma fi ma'naha lidaf'il afati haramun wa syirkun. Li'annahu min ta'liqit tamaim al muharramah. Yaitu dari sisi hadis ini menunjukkan bahwasanya menggantungkan kalung pada ibil, pada ontak ya atau yang selainnya ya atau yang selainnya ya contoh di sini contoh kuda himar atau mobil atau motor ya al autar tali busur wama fi makna atau yang semakna dengannya ya lidaf il afat ya, untuk menolak afat, menolak balak. Haramun wa syirkun adalah haram dan kesyirikan. Li'annahum min ta'liqit tamaim al-muharramah. Karena ini termasuk menggantungkan jimat-jimat yang haram. Qala Wa an ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Inna ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. dari Ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya ar-ruqa, ruqyah ruqyah, wa tamaim, ya begitu juga at tamaim, tamimah, wa tiwalah, ya tiwalah itu pelet, akan dijelaskan nanti maknanya Atiyalah ya syai'un yasna'unahu yaz'umunahu annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha wa rajula ila imra'ati. Ya. Suatu yang dibuat mereka menyangka bahwasanya itu bisa menjadikan eh, perempuan jatuh cinta kepada suaminya atau laki-laki kepada istrinya. Ya, ini pelet namanya. Ya. Beliau mengatakan inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Ya bahwasanya ar-ruqa ya ruqyah ruqyah ini umum masih wa tamaim ya dan jimat-jimat serta pelet ya pelet juga termasuk dari bab sihir nanti. Ya, bab sihir. Ya, kenapa? Karena dia eh, memiliki pengaruh tanpa ada sebab yang jelas. Ya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Ya disebutkan sini kan ada taklik Fathul Majid Hasanahu Asyikh Mukbil fi Al-Musnad. Hadis ini dihasankan oleh Asyikh Mukbil dalam kitab beliau As-Sahih Al-Musnad. Ya, ini dari pelajaran dulu. Yaumal Ahad 21 Sawal 1427 Hijriah sekarang 14 berapa? 39 Masya Allah 11 tahun yang lalu Indal Ah Abil Abbas Yasin Al-Adani Rahimahullah Ini ya, Beliau yang kemarin wafat Dibunuh oleh orang-orang khawarij Allah yarhamu wa yaghfir lah Qala kita bacakan kalamnya Sahib Fathul Majid Syekh Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab Wa fihi kisah wa lafdu Abi Dawud an Zainab imrati Abdullah bin Mas'ud anna Abdullah ra'a fi unuki khaitan faqala ma hadha qultu khaitan ruqya li fihi qalat fa akhadahu thumma qata'ah thumma qala antum alu Abdullah la agniya'u an syirki Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innar ruqa wat tama'ima wat tiwalata syirkun Ya, pada hadis ini adalah kisahnya dan lafadz Abu Dawud dari Zainab, ya istrinya Abdullah bin Mas'ud, ya bahwasanya Abdullah yaitu Abdullah bin Mas'ud melihat di leherku ada benang. Beliau mengatakan apa itu? Apa ini? Qultu khaitun ruqya livi Ini adalah benang yang aku ya diruqyah melalui benang ini. Kalat fa akhadahu thumma qata'ah. Kemudian ya, beliau mengambil benang tersebut dan memutuskannya Kemudian beliau berkata, antum alu Abdullah la agniya wa syirk. Kalian keluarganya Abdullah ya, sungguh tidak sangat membutuhkan, sangat tidak membutuhkan dari kesyirikan ini. Ya, dicukupkan dari kesyirikan. Sami itu Rasulullah. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwala tasyirkun." Sungguhnya ruqyah jimat-jimat dan tiwalah pelet itu adalah kesyirikan. Fakultu maka aku berkata yaitu Zainab istri beliau lakar kanat aini ya takdifu wa kuntu akhtalifu ila fulan al yahudi fa idza raqa sakanat faqala Abdullah inna madzalika amalu syaitan kana yankhusuha habiyadi fa idza raqa kaffa anha Inna makana yakfika an taquli kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul adhibil ba's rabban nas wasfi anta syafi la shifaan ila la shifaa ila shifauk shifaun la yughadiru saqama Warawahu Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Hakim wa qala sahih wa aqarrahu ad-Dhahabi Ya maka Zainab berkata ya mataku ini sakit dan aku eh, akhtalifu ila fulani al yahudi dia pergi saya eh, borak balik ke seorang Yahudi yang dia merupiah ketika dirupiah oleh Yahudi ini ya sakitnya hilang ya Fakal Abdullah innama dalika amalu syaitan itu kerjaannya syaitan ya dia tusukkan tangannya ya, ke matamu. Kalau di rupiah, ya dia dia tahan sehingga tenang. Nah, ini ya luar biasa. Ya, bagaimana setan itu bekerja sama dengan orang-orang kafir untuk menjerumuskan kaum muslimin pada kesyirikan. Inna makana yakfik. Ya, cukup bagimu untuk mengucapkan apa yang telah Rasulullah SAW ucapkan ya ketika sakit ya ini doa doa kalau kita sakit merukiah diri sendiri doa ketika orang sakit ya kita bacakan pada orang lain itu namanya rukiah adhibil ba's rabban nas ya hilangkanlah al ba's hilangkanlah al ba's mencakup musibah sakit dan lain sebagainya Rabban nas wahai Rabbnya manusia wasbi anta syafi ya sehatkanlah engkau yang maha menyehatkan maha menyembuhkan la syifa illa syifa tidak ada kesehatan kecuali kesehatan darimu kesehatan yang la yugadiru saqama yaitu kesehatan yang sempurna sehat tanpa ada disusul dengan sakit yang lainnya ya dihafal ini doa-doa seperti adhibil bas rabban nas adhibil bas anta syafi la shifa ila shifa shifaun la yughadiru saqama berapa menit lagi Taib Qala Syekhul Islam kita lihat apa yang menjadi syarat diperbolehkannya untuk rukyah. Taib. Kalau al-Khattabi, kita baca dari alamnya al-Khattabi. Ma'alim sunat wa kana alaihi salam qad raqa wa ruqi wa amara biha wa ajazaha fa idza kanat bil Qur'an wa bi asma'illahi ta'ala fahiya mubahatun aw ma'murun biha wa innama ja'at al karaha wal mana fi ma kana minha bi ghairi lisanil arab fa innaha fa innahu rubbama kana kufran aw qawlan yadkhuluhu syirik ya berkata al-Khattabi dahulu alaihi salam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau merukiah dan beliau dirukiah. Ya, ketika beliau sakit dirukiah oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau melakukan rukiah. Beliau memerintahkan, beliau juga membolehkannya. Ya. Kalau dengan Al-Qur'an dan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala maka itu adalah perkara yang mubah. Ya. Au ma'murun biha bahkan diperintahkan. Ya seperti tadi, doa tadi. Ketika seorang membacakan doa ya la ba'sa tahurun insyaallah atau masyafaqallah ya dia bacakan kepada orang yang sakit ya, ini minar minar rukyah yang seperti ini dia bacakan tadi ya adhi bil ba's rabban nas anta isfi anta syafi la shifa ala shifa shifa la yughadiru saqama ruqyah ya wa inna ma ja'atil ya Eh, al karohah ya, perkara yang makruh dan larangan fi makana minha habi ghairi lisanil arab kalau dia bukan dengan lisanul arab ya bukan dengan lisanul arab ya kenapa karena fa'innahu rubbama kana kufran au qawlan yadkhulu syirk karena bisa jadi itu adalah perkataan terdapat padanya kekufuran atau kesyirikan ya perkataan yang masuk padanya perkara kesyirikan. Ya, dan juga itu bukan syiar sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kullus min majhul falaisa li ahadin an e, yarqa bihi fadlan an yad'a bihi walau urifa makna. Setiap nama yang majhul maka tidaklah boleh bagi seorang pun untuk merukiah dengannya atau ya terlebih lagi berdoa dengannya walaupun nam, e, maknanya diketahui ya li'annahu yukrahu ad-du'a bi ghairil arabiyyah ya karena tidak disukai berdoa dengan menggunakan bahasa selain Arab wa inna ma yurakhas liman la yuhsin al arabiyyah ya di situ yurakhas itu diringankan ya maksudnya diperbolehkan bagi yang tidak bisa berbahasa Arab kalau yang bisa ya afdal dengan bahasa Arab fa amma ya di situ terdapat keringanan saja untuk berdoa selain dengan bahasa Arab bagi orang yang tidak bisa berbahasa Arab artinya sekedar keringanan tapi kalau ja'lul alfad al ajamiyah syiaran falaisa min dinil islam ya menjalik menjadikan lafat-lafat al ajamiyah itu menjadi syiar syiar Islam Ya, orang merukyah kok pakai bahasa Indonesia walaupun maknanya diketahui misalnya. Ya, tidak yang seperti ini ya tidak termasuk syarat. Kita akan masuk masuk pada syarat setelah ini. Ya, falaisa min dinil Islam. Wa qala Suyuti wa ajma'al ulama ala jawazir ruqa inda ijtima'i thalathati syurut. Perhatikan ini. Ya. Dan As-Suyuti berkata para ulama sepakat diperbolehkannya ar-ruqyah ketika terkumpul di situ tiga syarat an yakuna bi kalamillah ya au bi asma'ihi wa sifatihi wa bil lisanil arabi wa bima yu'rafu ma'na wa an ya'taqid anna ruqyata la tu'assiru bidzatiha bal bi taqdirillahi ta'ala ya yaitu yang pertama adalah dengan kalam atau dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang pertama dengan lisanil arabi dengan bahasa Arab dan dengan yang diketahui maknanya ya hadis ya doa-doa yang baik dengan bahasa Arab. Yang ketiga dan ini juga yang paling penting yang membedakan antara syirikan dan tidaknya adalah bahwasanya taksir pengaruh dari rukyah itu bukan karena rukyahnya ya itu sendiri melainkan itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Rukyah itu sebab ya sebab syar'i atau kau kauni ya sebab syar'i yang jelas karena nasnya dari ya dari perbuatannya Rasulullah, dari perintahnya Rasulullah, dari perbuatannya para sahabat. Ya. Ini tiga syarat diperbolehkan ya ruqyah. Ya. Ya, bukan dari perkara-perkara yang tidak jelas. Ya, apalagi kalau memang biasanya itu terdapat eh, apa namanya? Eh, ta'awun ma'al jin di situ pada kalam-kalam yang tidak bisa dipahami nah ini yang berbahaya kalam-kalam yang tidak bisa dipahami ya nah ini yang berbahaya ya masuk padanya kesyirikan ya. paling tidak kita tidak tahu maknanya saja itu sudah menjadikan apa khatir ya bahaya perkara yang bahaya apa ini maknanya kenapa harus ada ini maka kita cukupkan dengan apa? Rukiah syariah. oh Ya, rukiah syariah dan sekali lagi bahwasanya rukiah itu siapa saja bisa. Siapa saja bisa. Ya, kita doakan saudara kita yang sakit, kan bisa. Ya kan? Ya. Sehingga eh, ketika misalnya kita ada saudara kita yang kita lihat sakit ya dan e, bermanfaat atau apa nah ini terkadang ya kalau kesurupan atau kena sihir ah, baru dirukiah ya, enggak hanya itu ya kita sudah lewat hadis eh, la ruqyata ilamin ain wahuma ya tidak ada rukyah kecuali dari penyakit ain dan juga huma huma karena sengatan binatang beracun ya Walaupun ini bukan pembatasan tapi menunjukkan bahwasannya rukiah sangat bermanfaat pada dua perkara ini. Ini menunjukkan bahwasanya rukiah itu bermanfaat pada penyakit apa saja, penyakit fisik juga. Ya, penyakit fisik. Ya, Rasulullah SAW sakit, Aisyah merukiah beliau dengan doa yang seperti tadi. Ya, menggunakan tangan beliau, tangan yaitu tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena lebih barokah. Ya, ya ini ya sakit beliau sakit apa sakit fisik ketika itu ya ya kita yakin bahwasanya rukyah itu bermanfaat ya tapi kita yakin bahwasanya bukan rukyah itu sendiri tapi dengan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan tiga syarat ini tadi min kalamillah dengan lisan Arab ya kemudian dengan meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala eh, lah yang Eh, mengangkat penyakit, ya, memberikan manfaat, bukan rukiah itu sendiri ya yang bermanfaat tapi itu hanya sebagai sebab ya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka ya kita boleh merukiah ya wallahu taala alam naktahilahu Subhanahu wa bihamdika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh